بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kesempatan yang mulia yakni talabul ilmi wa tafaqquh fid din sebuah amalan takarrub yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita di sore hari ini dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua al-ikhlas keikhlasan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya kemudian di dalam mendakwahkannya sesungguhnya sebuah amalan seandainya tidak disertai dengan keikhlasan maka tidak akan bernilai apa-apa hanya mendapatkan kelelahan capek biaya yang dikeluarkan akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini kita memohon meminta kepada Allah agar memberikan kepada kita al-ikhlas na'am dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah pada kesempatan kita di sore hari ini bi'aunillah ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan membaca enam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan judul Al-Usulu Sittah Al-usul as-sittah. Al-usul sebagaimana dijelaskan para ulama jama' dari aslun. Al-usul adalah jama' dari kata aslun. Dan maknanya secara bahasa sebagian ulama mendefinisikan secara bahasa al-usul adalah ma yubna alaihi ghairuhu sesuatu yang dibangun naam sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain ini yang menjadi dasarnya sesuatu yang dibangun di atas sesuatu tadi sesuatu yang lain menjadi dasarnya naam barakallahu fikum namun sebagian ulama mengkritik definisi ini Naam barakallahu fikum dikarenakan tidak semua naham eh, naam seandainya definisi usul demikian naam di dalam penggunaannya ada kritikan sebagian ulama yakni sebagaimana kita tahu bahwa ayah atau orang tua disebut dengan usul aslun Nah, dan anak atau keturunan disebut dengan far'un, cabang. Nah, kalau definisi aslun tadi ma yubna alaihi ghairuhu sesuatu yang menjadi dibangun di atas sesuatu yang lain kurang tepat. Oleh karena itu sebagian ulama memberikan definisi lain di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala dalam sebuah sautiah yang kami dengarkan Beliau menukilkan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya aslun atau usul maknanya adalah ma minhu asyai'u ma minhu asyai'u sesuatu yang menjadi asal dari naam sesuatu atau semakna dengan ini dijelaskan para ulama lain Usul itu maknanya adalah ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Satu perkara yang menjadi bercabang dari satu perkara ini yang lainnya. Nah, dari satu perkara menjadi bercabang menjadi masalah lainnya, maka yang satu perkara yang menjadi asal tadi disebut dengan apa? Aslun atau usul tadi. Ini makna secara bahasa al-usul. Nah, barakallahu fikum. Dan secara istilah syar'i beberapa makna usul di antaranya adalah na'am yakni ad-dalil, dalil. Atau sebagian memaknai sebagai qawaid, kaidah. Nah, barakallahu fikum. Kitab ini yang akan kita pelajari insyaallah taala al-usulu as-sittah sebagaimana namanya disebutkan oleh mu'alif rahimahullah Naam sittatu usul Naam perkara usul Enam perkara yang prinsip Enam perkara yang mendasar di dalam dinul Islam Dalam agama Islam Dan para ulama menasehatkan Naam sebagaimana dia disebutkan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari Hafizahullah bahwa kitab ini termasuk yang dinasehatkan para untuk dipelajari karena merupakan kitab yang penting. Nah, karena kitab ini mengandung enam perkara prinsip, enam perkara atau enam kaidah yang mana dengan enam perkara prinsip ini, enam kaidah ini akan tegaklah dinul Islam. Sehingga apa yang akan kita pelajari dalam kitab ini merupakan perkara yang sangatlah penting. Barakallahu fikum. Namun bukan berarti ketika muallif rahimahullah menyebutkan al-usulu sittah bahwasanya perkara-perkara penting, perkara-perkara prinsip yang mendasar dalam dinul Islam hanya enam ini. Beliau menyebutkan ini bukan dalam rangka pembatasan. Laisa ala sabilil hasr. Bukan sebagai pembatasan. Karena datang pula hal ini dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan nah beberapa masail dengan bilangan tertentu namun bukan maknanya pembatasan. Contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yardha lakum salatan sesungguhnya Allah meridhai kepada kalian tiga perkara. At-tauhid, al-ijtima' as-sam wa ta'ah. Apakah tiga, hanya tiga perkara yang Allah ridhoi? Tentu tidak. Dalam dalil-dalil yang lain didapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi perkara-perkara lain. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Naam dengan derajat marfu Rasulullah SAW menyebutkan Inna Allah la yarda anil abdi Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meridai seorang hamba Iza akala al akala fayahmaduhu alaih kemudian ketika hamba tadi dia memakan satu makanan kemudian memuji kepada Allah ini menunjukkan bahwa bukan hanya tiga perkara saja yang akan mendatangkan keridhaan Allah demikian pula yang disebutkan mu'alif dalam kitab ini al-usulu sittah enam perkara pokok di sini bukan pembatasan hanya enam perkara ini yang prinsip dalam agama Islam namun diantaranya adalah ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah sebab penulisan kitab ini. Nah, beliau mengatakan dari zahir yang nampak dari ucapan mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh yang nanti kita akan baca insyaallah taala. Nah, sebab di antara sebab penulisan kitab ini oleh muallif rahimahullah yakni diantaranya di zaman beliau rahimahullah terdapat enam kuatnya penentangan penyelisihan manusia terhadap enam perkara prinsip yang terdapat dalam agama Islam yang beliau terangkan ini. Ketika itu terjadi penyelisihan yang kuat terhadap perkara, enam perkara prinsip ini. Sehingga beliau rahimahullah menyebutkan bahwasanya enam perkara ini adalah enam perkara yang penting yang mendasar perkara usul dalam agama Islam bahkan kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala beliau mengatakan bahwa di antara enam perkara prinsip ini jika ada yang dia meninggalkannya mencacatinya atau menggugurkan gugur dalam salah satu dalam di antara perkara enam prinsip ini ada yang bisa sampai kepada kekufuran Sebagiannya lagi dari enam perkara ini jika ada orang yang dia meninggalkan, mencacati, menggugurkan di antara enam perkara ini ada yang sampai kepada kebid'ahan. Menunjukkan bahwa enam perkara-perkara yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Kita akan baca kitab ini. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم Rabbil Alamin uh, Saya lupa sebelumnya Dalam menjelaskan kitab ini Yang menjadi rujukan utama yang saya sampaikan adalah Syarah dari Al-Allamah Asyik Salih Fauzan Hafidhullah Ta'ala Nah, meskipun karena ini adalah uh, Majlisnya bukan Yaumiyah atau Usbu'i bukan harian atau pekanan maka mungkin nah, kita tidak membaca semua syarahnya namun kita akan ringkaskan taqatina sesuai dengan kemampuan kami insyaallah taala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab إمام دعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Imam dakwah Islamiyah Pembela Millah Hanifiyah Yani dinul Islam Millahnya Nabi Muhammad Millahnya Nabi Ibrahim Alayhi Assalam Qala beliau berkata من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة ملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وأقلاء بني آدم illa aqallal qalil Beliau mengatakan Min ajabil ujab Termasuk perkara yang sangat mengherankan Wa akbaril ayati Dan termasuk Tanda-tanda yang paling besar Yang menunjukkan kudrah Kekuasaan al al Ghallab Allah subhanahu wa ta'ala Yang Raja yang maha Menundukkan, mengalahkan Adalah sittatu usul Adalah enam perkara Prinsip, enam kaidah Allah ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkannya Bayanan wadihan lil awam dengan penjelasan wadih dengan penerangan penjelasan yang jelas lil awam bagi kalangan awam al awam al ami ini orang-orang yang dia kaum muslimin yang tidak sampai pada marhala sebagai talibul ilmi memahami perkara-perkara dari dinul Islam namun bukan orang yang sengaja secara khusus belajar kalangan awam nam memahami dengan jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dari enam perkara prinsip ini fauqa ma melampaui dugaan orang-orang yang mengiranya menduganya summa ba'da dzalika kemudian setelah hal itu kata Syekh ghalita fiha adkiya'ul alam wa uqala'u bani adam illa aqallal qalil namun dalam keadaan enam perkara ini sudah Allah terangkan dengan jelas terangkan di dalam Al-Quran diterangkan pula mulai lisan Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya jelas bukan hanya talibul ilmi kalangan awam bisa memahami enam perkara ini dengan jelas namun dalam keadaan wudhu jelasnya perkara tadi maka Syekh di awal mengatakan min ajabil ujab termasuk perkara yang sangat mengherankan ternyata dalam keadaan jelasnya enam perkara tadi telah Allah terangkan dengan gambar dengan jelas namun kata Syekh ghalita fiha adkiya'ul alam wa uqala'u adam illa aqallal akan tetapi telah salah dalam enam perkara prinsip ini azkiyaul alam yakni orang-orang yang pintar orang-orang yang cerdas orang-orang ukola dari kalangan Bani Adam banyak yang salah dalam enam perkara ini yang akan beliau terangkan rahimahullah illa aqallal qalil kecuali naam yang sedikit Ikhwani fiddin rahimahna rahimakumullah Dijelaskan oleh Asyid Salih Fauzan Hafizahullah Ta'ala Naam Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menerangkan Naam dengan menurunkan Al-Quran Segala sesuatu Yang dibutuhkan bagi hamba-hambanya Beliau mengatakan hafizahullah la syakka anna Allah subhanahu anzal al-Qur'ana tibyanan kulli syai. Tidak diragukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an karena enam prinsip yang akan disebutkan oleh syir telah Allah terangkan di dalam apa? Allah menerangkan di dalam Al Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tibyanan likulli syai. Sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Naam dalam surat An-Nahl wa nazzalna kitab kitaba di likulli وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ونزلنا عليك الكتاب. Dan kami telah menurunkan kepadamu Pada Nabi Muhammad Alkitab jadi Al-Quran Tibyanan likuli syai Sebagai penjelas terhadap segala sesuatu Wahudan Sebagai petunjuk Warahmah Sebagai rahmah wa bushra sebagai kabar gembira lil muslimin kepada orang-orang naam yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa anna rasula kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal qur'ana bayanan syafiya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang memuaskan tidaklah beliau alaihi salatu wasallam wafat melainkan beliau telah menyampaikan semua apa yang Allah turunkan bagi kita. Akhwani rahimana rahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh tadi sebagaimana kita membaca ucapan beliau bahwa enam perkara yang akan beliau jelaskan ini telah Allah terangkan dengan gamblang, dengan jelas. Namun ternyata banyak orang-orang yang pintar orang-orang uqala, orang-orang yang akil dari Bani Adam ternyata salah, keliru dalam enam perkara. Enam prinsip ini yang sebenarnya telah Allah terangkan dengan jelas. Apa sebabnya? Enam. Ada yang tahu? Sebelum kita baca penjelasan Syekh. Padahal sudah dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran. Hmm. Ada yang tahu? Kaum muslimin membaca Al-Quran Mas sebab? Apa sebabnya? Hah? Naam Hawa nafsu Ada yang lain? Tapi Kita akan baca Kenapa sebabnya? Banyak manusia bahkan orang-orang cerdasnya orang-orang pintarnya, bahkan mereka fasih dalam melafadkan Al-Quran. Benar-benar membaca Al-Quran huruf demi huruf, benar-benar pas sifat-sifat hurufnya. Nah, namun kenapa salah? Anda melihat kaum khawarij. Mereka yang mudah mengkafirkan, mereka yang memiliki pemikiran mudah mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintahnya dan memberontak kepada pemerintahnya. Nah, banyak di antara mereka yang hafidul Quran, hafal Al-Quran kan. Bahkan mereka membuat ma'ad-ma'ad tahfidul Quran. Kalau kita mendengar suaranya, Masya Allah. Naam, suaranya membaca huruf-huruf Al-Quran betul-betul fasih. Namun kenapa mereka keliru? Syekh menerangkan Walakinna qalla man yatanabbaha li hadzal bayan Walidzalika tajidu katsiran minan nas يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة akan tetapi sedikit orang yang memperhatikan terhadap penjelasan ini berusaha memahaminya dengan baik berusaha memahaminya dengan benar sesuai penjelasan para ulama Nam, ahlu tafsir ini sedikit oleh karena itu engkau dapatkan banyak dari kalangan manusia yang mereka membaca Al-Quran mereka terjatuh dalam kesyirikan mereka nam melakukan menggugurkan atau mencacati dalam masalah tauhid di antara enam perkara prinsip ini nanti kita akan baca insyaallah yang pertama dalam masalah tauhid sebagai contoh tadi orang membaca Al-Qur'an mungkin menghafalnya dia baca dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal dia baca semua. Tetapi kenapa terjatuh dalam kesyirikan? Padahal perkara ini perkara yang wadihun jelas di dalam Al-Qur'an, juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan li annahum karena mereka yamsuna 'alal awaid karena mereka berjalan di atas adah kebiasaan-kebiasaan adat-adat adat istiadat wama wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum dan mereka berjalan di atas perkara yang mereka dapati nam ayah-ayah mereka dan guru-guru mereka dalam keadaan perkara tersebut menyelisihi kepada dalil fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masya wa masya'ikhahum wa ahla baladihim wa la yufakkiruna fi yawmin minal ayyam an yata'ammalu wa yatadabbarul Qur'an ini dia sebabnya saya mengatakan yang menjadi prinsip di sisi mereka yakni apa-apa yang mereka dapatkan ayah-ayah mereka, keyakinan-keyakinan ayah-ayah mereka. enam orang tua-orang tua mereka. Moyang-moyang mereka ataupun guru-guru mereka ataupun apa yang dilakukan oleh mayoritas penduduk negerinya wala yufakiruna fi yawmin minal ayyam mereka tidak pernah memikirkan pada satu hari dari hari-hari pun untuk jata amal untuk memperhatikan Naam wa yatadabbaru Quran dan untuk mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi mentadaburi Al-Qur'an. Ini dia. Mereka membaca tapi tidak mau memperhatikan, tidak mau mentadaburi Al-Qur'an wa yaridu alaihi ma kana nas dan mereka tidak mau untuk mengoreksi Naam keyakinan yang dimiliki oleh manusia mereka tidak hadapkan itu kepada Al-Quran apakah ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau tidak tidak mau mengoreksi padahal mereka membaca ayat tadi Barakallahu fikum berapa lisan yang telah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah dari kesyirikan. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ayat ini kalau mereka membaca Al-Qur'an min awal ila akhir, mereka baca. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, larangan Allah dari kesyirikan, ancaman terhadap dosa syirik. Namun kenapa mereka terjatuh? karena mereka tidak mau memperhatikan, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Bahkan mereka tidak mau mengoreksi apa keyakinan yang dimiliki manusia dengan Al-Quran. Hal huwa sahih am au sahih. Apakah keyakinan yang dimiliki manusia itu benar atau tidak benar? Yang penting kalau didapati dari ayah-ayahnya, oleh nenek moyangnya, oleh kebiasaan untuk negerinya, ya sudah, saya seperti itu. Naam. Allahul musta'an. Naam, demikian di antara sebab sehingga mereka keliru dalam perkara-perkara prinsip yang sebenarnya sulit terangkan dengan jelas. Bahkan kata Syibal, akhadahum at-taqlidul a'ma li abaihim wa Bahkan naam taqlid a'ma, taqlid buta kepada ayah-ayah mereka, kepada kakek-kakek mereka benar-benar telah menguasai mereka. Tidak mau memperhatikan, tidak mau mentadaburi, tidak mau mempelajari. Wa'ata baru dan mereka menganggap annal Qur'ana sesungguhnya Al-Qur'an innama yuqra'u lil barakah. Quran itu hanyalah dibaca untuk apa? Untuk barokah, untuk mendapatkan keberkahan. Wahusulil ajr bitilawati dan untuk mendapatkan pahala dengan membacanya. Benar tidak? Hah? Hal ini benar tidak? Al-Quran itu kalau dibaca akan mendatangkan keberkahan dan akan mendatangkan pahala. Benar? Nah. Namun barakallahu fikum ini menjadi tujuan semata-mata tujuan mereka dalam membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan keberkahan dengan membaca huruf-hurufnya atau mendapatkan pahala darinya. Walaisal maqsudu annahu yukra'u litadabburi wal 'amali bima fihi. Mereka tidak bermaksud, tidak menjadi tujuan mereka untuk membaca Al-Quran tadi dalam rangka mentadaburi dan mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Ini keadaan mereka. Sehingga akhirnya keliru, salah. Nah, barakallahu fikum bahkan mungkin sebagian memiliki gelar-gelar. Tapi kenapa? Nah, kalau kita memperhatikan keyakinannya, perbuatannya menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Qalla minan nasi man yaqra'ul Qur'ana li hadzal ghard. Sedikit Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, sedikit dari kalangan manusia orang yang membaca Al-Qur'an dengan tujuan ini. Tujuan untuk mentadaburinya, mempelajarinya dan untuk mengamalkannya. Ini sedikit sekali. Innama yaqra'unahu litabarruki bih. Sesungguhnya hanyalah mereka membaca Al-Quran kebanyakannya untuk bertabaruk dengan Al-Quran awitalazzud bisautil qari atau untuk bersenang-senang dengan apa suara al-qari. Masya Allah suara qari ini indah sekali kan begitu. Ya. Naam barakallahu fikum. Masya Allah sampai di kota ya Naam Tasik ini banyak terdengar suara murattal. Ya. Suaranya indah, suaranya bagus. Siapa di antara kaum muslimin yang benar-benar mau memperhatikan makna hukum-hukum yang dikandung dalam ayat-ayat ini. Syekh mengatakan sedikit yang mempelajari membaca Al-Quran dengan tujuan tadi. Kebanyakannya untuk sekedar bertabarruk atau bersenang-senang menikmati suara qari'nya. Nah barakallahu fikum. Wa tarannum bihi untuk memperindah. Naam, suaranya dalam membaca Al-Quran. Au liqiraatihi alal maradha ilaj. Atau sebagian ada yang membaca Al-Quran untuk apa? Dibacakan kepada yang maradha, kepada yang sakit untuk pengobatan, Rukyah Sampai buka praktek apa? Rukyah Ada? Nah, buka praktek rukyah dari jam 7 sampai jam 6 asar. Siap menerima panggilan Allahul musta'an. Naam ruqyah syar'i dengan dibacakan Al-Qur'an ataupun dikir-dikir dan doa yang warid dari Nabi Muhammad SAW boleh dilakukan sebagai bentuk kita ta'awun menolong saudara-saudara kita namun jangan dijadikan sebagai pekerjaan jangan membuka buku praktek-praktek seperti itu barakallahu fikum para ulama telah berbicara benar-benar hal ini menyelisihi na'am kaum salaf. Barakallahu fikum. Sebagian membaca Al-Quran hanya untuk tadi. Supaya bisa dibacakan kepada yang sakit untuk pengobatan. Nah, barakallahu fikum. Amalannya jauh dari Al-Quran itu sendiri. Akhwani rahimana Rahimana rahimakumullah. Al-Quran itu tujuan yang Allah turunkan mulia. Jangan kita merendahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai mendapatkan ma'insyah dengan tadi fathul iyadat membuka praktek-praktek seperti ini. Nah, apalagi dibaca di pasar-pasar menunggu orang memberikan sedekah padanya dibacakan Al-Quran dengan suara keras ini memaksa orang untuk mendengar dan subhanallah kalau kita perhatikan terhinakan Al-Quran orang lagi sibuk jual beli dipaksa untuk mendengar Al-Quran tidak tidak benar ini tidak benar Ikhwanifidin rahimahna rahimakumullah Al-Quran adalah kalamullah Allah turunkan kepada kita supaya kita mentadaburinya, mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun Al-Qur'an." Sebagai kitab kami telah menurunkannya kepadamu hai Nabi Muhammad mubarakun yang diberkahi Al-Qur'an ini untuk apa liyadabbaru ayati agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya hadza huwal maqsud ini tujuan diturunkannya Al-Qur'an agar kita mentadaburinya mempelajarinya berusaha memahaminya waliyatadzakkara ulul albab agar kita mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Bukan sekedar untuk menikmati suara Al-Qari. Naam. Bukan untuk sekedar tadi. Dibaca untuk menjadi mengobati orang-orang yang sakit. Atau hanya sekedar ingin mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran huruf demi hurufnya. Tujuan diturunkan Al-Quran bukan nama hanya itu. Tetapi agar kita mentadaburinya, mempelajarinya, memahaminya. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, amma an yuqra'u lil 'amali bihi wa tadabburihi was-suduri 'amma fihi wa ardi ma 'alayhi an-nasu 'ala hadzal Qur'an fa hadha la yujadu illa fi minan nas. Syekh mengatakan adapun Al-Quran itu dibaca untuk diamalkan dan untuk ditadaburi dan untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung padanya dan untuk mengoreksi keyakinan yang ada pada manusia dengan Al-Quran ini Syekh mengatakan hal ini la yujadu ini tidak didapatkan illa fi qalilin minan nas kecuali pada jumlah yang sedikit dari kalangan manusia. Nah, barakallahu fikum. La naqul Syekh mengatakan kami tidak mengatakan innahu ma'dum sesungguhnya itu tidak ada. Lakinnahu fi aqallil qali akan tetapi hal itu yang menjadikan membaca Al-Quran dalam rangka untuk tadi mentadaburi, mengamalkannya ini benar-benar suatu yang sangat sedikit Walidhalika oleh karena itu kata Syekh tajidul Qur'ana fi wadin wa a'malu ba'din nasi fi wadin akhar. Oleh karena kau dapatkan Al-Qur'an di satu lembah menerangkan tentang hal ini dan engkau dapatkan amalan-amalan sebagian manusia fi wadin akhar di lembah yang lain berbeda menyelisihi kenapa dia kita tahu sebagai orang yang qari membaca Al-Qur'an nah barakallahu fikum membacakan Al-Qur'an bahkan suaranya indah namun kenapa dia menyelisih ayat-ayat dalam Al-Quran. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ فَيَحْفَظُوا فُرُجَهُمْ Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka untuk tidak melihat yang tidak boleh dilihat dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Dia membaca Al-Quran, dia memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Lah kenapa dia naam ikhtilat ma'anisa bebas melihat wanita yang bukan mahramnya? Ini sebagai contoh Al-Quran fi wadin wa amaluhu fi wadin akhar. Al-Quran di satu lembah, amalan di lembah yang lain. Menyelisihi, bertentangan, berbeda. Barakallahu Bahkan dia mengajari Al-Quran dan supaya ramai majisnya dicampur antara yang laki-laki dengan yang wanita. Digabung. Yang diajarkan bagaimana membaca ayat demi ayat. Subhanallah, ini merendahkan kepada Al-Quran. Tidakkah dia membaca ayat-ayat yang semisal tadi? Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, La yufakiruna fit tagyiri abadan mereka tidak pernah memikirkan untuk merubah yakni apa-apa yang keyakinan yang ada pada manusia yang menyisi Al-Quran pokoknya begitu saja sudah kebiasaan dulu ya seperti itu tidak mau berubah walau hawala mujaddidun au da'in ilallahi an yughayyira ma hum alaih walaupun orang mujaddid Atau seorang da'i yang menyeru manusia kepada Allah Dia berusaha merubah keyakinan yang ada pada manusia Yang menyelisih Al-Quran Ketika ada seorang da'i yang berupaya Menyampaikan Al-Quran mengajak mereka memahaminya supaya mereka mengoreksi amalan-amalannya apakah sesuai dengan Quran ataupun tidak laqamu fi wajhi wattahamuhu bidhalal maka orang-orang tadi bangkit di hadapannya menghadapinya dan menuduh orang tadi dengan kesesatan ini orang sesat ini orang menyimpang padahal yang disampaikan yang mengajak dia untuk apa mentadaburi mempelajari apa Al-Quran Allahul Musta'an Naam, barakallahu fikum Sampaikan nasihatnya Naam, bukankah anda membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Mohon maaf, amalan anda menyelisihi ayat Al-Quran Marah Naam, barakallahu fikum Bahkan menuduh kamu ini sudah menyimpang Naam Wattahamuhu bil khuruj ala din bahkan menuduh orang tadi sudah keluar dari agama Islam. Kamu sudah murtad ini bawa agama baru. La ilaha illallah. Apa penyebabnya? Tadi apa? Pada yang disampaikan Al-Qur'an. Hmm? Penyebabnya apa? Naam. Barakallahu fikum taqlidul a'ma. Tidak mau berusaha memahami apa? Al-Quran Dikatakan ba, amalan Bapak menyisihi Al-Quran Kamu tahu apa? Guru saya itu 20 tahun masantren Kamu mah budak ngora Nah, guru saya itu lebih berilmu dari kamu Nah, barakallah Ucapan semisal ini kita dengar Barakallahu fikum Kamu itu belum tamat belajarnya Soksing tamat belajarnya Wallahul musta'an Tamat sampai mana? Lah ayatnya nggak berubah yaitu melarang kesyirikan, memerintahkan kepada tauhid sementara yang engkau lakukan itu syirik. Mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Sampai manapun ayat Al-Quran tidak akan berubah. Nah, tapi demikian. Nah, kebanyakan manusia demikian keadaannya illa aqallal qalin wattahamuhu bil khuruji ala din. Mereka menuduh seorang dai tadi telah keluar dari agama Islam. Wa annahu ata bidinin jadidin dan dia menuduh bahwa orang tadi dai tadi telah datang membawa agama yang baru. Wa annahu anau dan demikian demikian tuduhan-tuduhan lainnya. Waqa terjadi. Hal yang terjadi. Antum alami atau sebagian mengalaminya? Nah. Barakallahu fikum. Asbiru sabar. Nah, kama hasala li hada syekh nafsihi lamma hawala rahimahullah sebagaimana hal ini terjadi kepada Syekh Mu'alif Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah berapa banyak tuduhan kepada beliau rahimahullahu taala ketika beliau berupaya an yaruddan nasa ilal Quran untuk mengembalikan manusia kepada Al-Quran wa madalla alaihi Al-Quran dan mengembalikan manusia kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini loh yang dijelaskan dalam Al-Quran bukankah ayat ini dibaca ini penjelasannya ini penjelasan ulama tafsir dari sejak sahabat tabi'in dan seterusnya ini maknanya ini hukum yang diambil dari ayat tersebut Syekh berusaha mengembalikan manusia untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik. Wa ali dan saya berusaha untuk merubah kebiasaan mereka minal adat dari adat-adat yang menyelisihi watakali di lebatilah. Nam Taklid-taklid aturan-aturan batil yang masih Al-Quran, saya berusaha merubahnya. Apa yang terjadi? faru fi wajhihi wa badda'uhu wa fassaquhu bal kaffaruhu wattahamuhu bittihamatin ketika syekh berusaha melakukan hal itu mereka bangkit nam, frontak di hadapannya melawan dan wabadda'uhu memponis bid'ah kepada syekh ini agama baru menyelisihi agama nenek moyang kita. Nah, gak sesuai dengan yang ada di negeri kita. Nah, wafasakuhu mereka memponis fasik kepada Syekh rahimahullah. Bal kafaruhu bahkan mereka memponis kafir kepada Syekh rahimahullah. Wattahamuhu bittihamatin dan mereka menuduh Syekh dengan tuduhan-tuduhan yang bohong, palsu. Barakallahu fikum. Hal ini ikhwani din rahimahna rahimakumullah benar-benar terus berjalan sampai sekarang. Kita mendengar bahkan hal ini terus berusaha dimasukkan kepada naam pemerintah kita semoga Allah menjaga pemerintah kita dan memberikan taufik padanya oleh sebagian orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari dakwah tauhid dengan mengatakan bahwa naam sumber munculnya para teroris itu adalah dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang katanya mengajarkan takfir. Allahumma san ini adalah kedustaan, tuduhan keji terhadap beliau. Bahkan disebutkan kitabnya di antaranya Duraru Naam. Barakallahu fikum. Kita akan bacakan sedikit. Naam. Duraru Saniyah. Naam, dikatakan bahwa kitab ini Saniyah di Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah menjadi kitab yang mana kitab ini sebagai sumber dari pemikiran teroris Khawarij. Allahul musta'an. Nah ternyata Orang yang mengatakannya kita yakin Mungkin dia sudah membaca kitab tersebut Namun dia berkhianat Tidak mau menyampaikan apa adanya Atau dia belum membacanya Hanya saja Tidak membaca keseluruhan dari kitab tersebut Hanya saja karena ada misi tertentu Maka dia pak Nah mengambil bagian-bagian tertentu Yang dia salah dalam memahaminya Allah Subhanahu wa taala Nabi tahu apa maksud atau tujuan dari orang tersebut. Padahal disebutkan dalam kitab beliau ad dura Rusaniyah sebagaimana hal yang dinukilkan oleh Al-Allamah Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab beliau Dahru Iftiraati Ahli Zaig wal Irtiyab an da'watil Imam Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dinukilkan bahwa dalam kitab Dura Rusaniyah Syekh justru menerangkan bahwa beliau jauh dari pemahaman takfiri Syekh yang mengatakan langsung demikian. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Wa idza kunna," kami bacakan sebagian, "la nukaffiru man 'abada as-sanama alladhi 'ala 'abdil qadir." والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم wa adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffiru man lam saya mengatakan kalau kami tidak mengkufurkan kepada orang yang beribadah naam kepada sonam patung berhala yang berada di atas naam kuburannya Abdul Qadir atau patung berhala yang ada di atas kuburannya Ahmad Badawi dan yang semisal mereka berdua, kalau ada orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh tadi, saya mengatakan kalau kami tidak langsung mengkafirkannya, ketika mereka melakukan tersebut di ajli jahlihim, ketika mereka memang masih jahil, ketika mereka tidak tahu bahwa amalan tadi amalan kesyirikan, wa ada miman yunabbihuhum dan tidak ada orang yang memperingatkan mereka Berarti dia melakukannya karena sebab apa? Jahil. Maka saya mengatakan kami tidak mengkafirkan orang tadi. Nah, karena hukum kafir yang ta'in, muayyan, kita melihat ada orang beribadah kepada kuburan. Maka tidak boleh kita mengatakan fulan kafir. Karena mungkin dia masih apa? Jahil. Saya mengatakan kalau kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala-berhala atau kuburan-kuburan tadi karena sebab kebodohan mereka dan tidak ada orang yang memperingatkan kepada mereka lalu bagaimana kami mengkafirkan kepada orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala idza yuhajir ilaina ketika dia tidak berhijrah kepada kami au lam atau dia tidak mengkufurkan wa yuqatil dan dia tidak ikut berperang Subhanaka hada buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya ini adalah kedustaan yang besar. Dan masih banyak ucapan Syekh Rahimahullah dalam kitab ini menerangkan bahwa keyakinan beliau dalam masalah takfir tidak seperti yang mereka tuduhkan. Namun beliau mengatakan yang aku lakukan kata Syekh menyeru manusia, mengajak manusia supaya benar-benar beribadah hanya kepada Allah supaya mereka meninggalkan kesyirikan dan Syekh mengkufurkan orang yang terjatuh dalam kesyirikan kemudian dia benar-benar sudah memahami agama Islam dengan baik dia sudah memahami ajaran-ajaran Rasulullah dengan baik namun dia terus menerus di dalam kekufuran dalam kesyirikan ketika dia sudah memahami sudah sampai ilmu padanya dan terus demikian baru Syekh mengkufurkannya dan ini adalah keyakinan al-Imam al-Arba'ah Keyakinan para imam-imam yang empat. Keyakinan syekh tidak menyelisihi dari keyakinan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ikhwani fidin rahimanu rahimakumullah. Namun sebagaimana kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan sebagai contoh tadi ketika Syekh berusaha mendakwahi manusia, memperbaiki keadaan manusia, supaya manusia meninggalkan dosa yang paling besar yaitu syirik. Berapa banyak yang masih melakukan sembelihan untuk selain Allah? Berapa banyak? Berapa banyak dari manusia yang masih melakukan sajen-sajen, ta'zim, isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak yang masih melakukan nazar kepada orang-orang yang sudah meninggal dan ibadah-ibadah lainnya? Nah mereka harus didakwahi. Ketika Syekh berusaha melakukan hal ini, namun ternyata mereka bangkit melawan dan menuduh Syekh dengan tuduhan-tuduhan tadi. Bahkan mengkafirkan beliau rahimahullahu ta'ala. Namun kata Syekh Salih Fauzan hafidahullah Lakin fil haqiqati hadha la yadurru wa laysa bigharib. Namun pada hakikatnya, hal ini adalah tidak akan memudaratkan dan hal ini bukanlah perkara yang mengherankan. Nah, fa innal anbiya sesungguhnya para nabi kila fihim dikatakan kepada para nabi ma huwa asyaddu min dhalik. Hal yang lebih asyad lebih jelek daripada yang diucapkan kepada para ulama, para duat setelah beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang antum tahu? Ingat tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW dari kaum musyrikin ketika beliau menyeru mereka supaya meninggalkan berhala-berhalanya supaya mereka benar-benar hanya mentauhid Allah Subhanahu wa taala ibadah. Apa tuduhan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Hah? Majnun, apa lagi? Hah? Kahin, sahir, syair, penyair memecah belah dan sebagainya. Iya kan? Tuduhan-tuduhan keji seperti ini. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka kepada tauhid, mereka menganggap Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Tahu Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Mereka menerima. Kalau Nabi Muhammad mengatakan sesuatu, mesti mereka menerimanya sebelum dia mendakwahkan apa? Tauhid. Namun ketika Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid, menyeru supaya umatnya, supaya kaum musyrikin, supaya orang-orang Quraisy ketika itu meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan musyrikin Arab tahu makna kalimat ini. Kalau mereka mengucapkannya, konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau. Nah, barulah ketika itu mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengatakan, apa yang dialami para ulama, para duat setelah Nabi Muhammad SAW, hadal laisa digharib, bukan perkara yang heran. Nah, barakallahu fikum fasbiru ya ahla sunnah. Jangan kemudian karena hal ini kemudian merubah metode dakwah. Ya kalau saya dakwah tauhid terus pakaiannya sedikit saya banyak musuhnya. Gak ada yang mau menerima. Lalu bagaimana? Ya sudahlah saya rubah sedikit caranya. Caranya bagaimana? Ya saya ikut saja acara. Saya akan merubah dari dalam katanya. Bahasanya. Allahul musta'an. Tidak demikian dakwah Nabi Muhammad SAW. Sabar di atas dakwah tauhid. Adapun orang-orang mendapatkan taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan hikmah, lakukan dengan ilmu di atas basirah, diiringi dengan akhlak-akhlak yang baik, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi patokan jumlah yang banyak. Sebagian menganggap kalau dakwahnya hanya diikuti oleh beberapa orang saja tidak berhasil sehingga sebagian mereka mempersyaratkan kalau saya mau ceramah di sana harus ratusan, harus ribuan orang yang hadir. Itu syaratnya. Baru Syekh Ustaz Fulan mau datang ke sana. Dan ada publikasi yang banyak. Ya kalau sudah dipasang publikasi yang hadir cuma lima orang, merasanya apa? Malu. Ini dakwah tauhid. Tadi saya mendengar sautia ya kalamnya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Beliau menyebutkan beberapa riwayat salafus salih. Naam, di antaranya seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah beliau pernah merasakan ketika di hari Jumat beliau memiliki majelis. Kalau yang hadir banyak senang tapi ketika yang hadir sedikit, sedih. Beliau menanyakan ini kepada seorang ulama di zaman beliau lainnya. Saya lupa nama jelasnya, namun nama depannya Al-Bishr. Dikatakan saya mendapati ini di dalam hati saya. Kalau yang hadir dalam majlis saya saya senang, kalau sedikit yang hadir dalam majlis saya saya sedikit. Apa nasihat temannya tadi seorang alim yang lainnya? Dia katakan, "Utruku hadal majlis fa hadal majlis majlis susul. Tinggalkan majlis ini karena majlis-majlis yang jelek, majlis ini telah mengganggu keikhlasan. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan Syekh Abdullah bin Abdul Abdul Khari menukilkan bagaimana kebiasaan seorang ulama Abu Aliyah rahimahullah Beliau mengatakan kalau yang hadir di majlis lebih dari empat orang, beliau meninggalkan majlis tadi. Hifadhan untuk menjaga ikhlas Bandingkan salafus salih para ulama dengan apa yang terjadi para maftunun orang-orang terfitnah di zaman ini kalau tidak banyak kalau tidak mendapatkan publikasi yang banyak mereka mundur tidak mau hadir Apakah demikian dakwah tauhid ya ibadallah? Kalau tidak diumumkan, bahkan mereka mengumumkan kajiannya sendiri. Buat situ sendiri. Dia yang mengelolanya sendiri. Atau di Facebooknya dia sendiri. Sebentar lagi ada kajian bersama Ustadz Fulan. Ya dia sendiri. Wallahul musta'an. Begini dakwah tauhid jauh sekali dengan para ulama salaf. Al-ikhlas, al-ikhlas. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, la tagtarru bima qara'a, bima qara'u. Jangan tertipu dengan yang mereka baca. Yang dibaca usul salafah, yang dibaca kitab tauhid. Perhatikan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Kalau amalannya menyelisihi apa yang dia baca, apa yang dia sampaikan, waspada. Waspada. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ulama itu adalah yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimahun rahimakumullah. Apa yang dialami pada doaat ilallah dengan celaan, dengan tuduhan, ketika dia mendakwahkan tauhid bukan hal yang aneh. Lama aradu an yugayiru ma alaihi al-umamu min ibadati gadillahi qila fi haqqil anbiya'i wa ma qila. Ketika para duat ilallah berusaha untuk merubah apa yang keyakinan yang ada pada umat dari peribadahan kepada sin Allah, maka dikatakan kepada mereka apa yang dikatakan kepada para nabi tadi. Tuduhan-tuduhan jelek. Fa kaifa bi duati wal ulama? yakni ketika para nabi dulu berdakwah demikian lalu kata Syekh Fakaifa lalu bagaimana dengan para duat dan ulama setelahnya kalau nabi saja Nabi Muhammad yang maksum dalam menyampaikan agama saja sudah dicela ketika menyampaikan tauhid. Lalu bagaimana kita? Maka jangan kemudian ketika mendatangi kemudian kita merubah, aduh khawatir dakwahnya tidak laku. Naam. Barakallahu fikum seharusnya dia menyampaikan apa yang harus sampaikan. Namun karena ini khawatir nanti saya ditinggalkan, ya dirubah kalimat-kalimat yang bersayap. Allahul musta'an wa nasallallahu salam wal afiyah. Syekh mengatakan bal hadza yazidu fi hasanatihi indallahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu. Syekh mengatakan wa hadza la yankusu min ajril alimi wa da'iyah. Hal ini tidak akan mengurangi pahalanya seorang alim atau seorang dai tadi kalau mendapatkan yang seperti ini. Balahada bahkan hal ini kata Syekh apa yang dihadapi tadi tuduhan celaan-celaan tadi yazidu fi hasanatihi akan menambahkan dalam kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin Rahimana rahimakumullah Syekh Salih Fauzan menerangkan Kenapa berapa banyak manusia yang keliru dalam enam perkara prinsip yang akan diterangkan oleh Syekh Muhammad Abdul rahimahullah dalam kitab ini dikarenakan kebanyakan manusia tidak mau mempelajari mentadaburi Al-Qur'an bahkan ketika ada orang yang mengingatkan mereka mereka malah apa menentang melawan memusuhi, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Taklid a'ma kepada ayah dan nenek moyang mereka. Qala berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Wa innama yarji'u bin naqs ala man qalahu wa man tafawwahu bihi wa man tafawwaha bihi wa katabahu." Sesungguhnya akan kembali kekurangan tadi, celaan tadi kepada orang yang mengucapkannya, orang yang menuduhnya. Ini akan memudaratkan, sadar. 6 akan kembali kepada orang yang mengucapkan tadi, akan kembali kepada orang yang menulis tuduhan-tuduhan tadi, celaan-celaan tadi. Fa inna hada yarji'u alaih. Sesungguhnya akan kembali kepada orang yang melakukan hal tersebut. Ammal ulama, adapun para ulama al-mukhlisuna yang ikhlas wa du'atu ilallah dan para duat orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah fala yadurruhum maka hal ini tidak akan memudaratkan mereka fala yadurruhum maqila fihim apa yang diucapkan tentang mereka bahwa mereka adalah pembawa agama baru bahwa mereka adalah orang-orang yang memecah belah umat pada kenyataan tidak demikian. Tuduhan-tuduhan ini tidak akan memudaratkan mereka. Bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim. Bahkan akan menambahkan pada derajatnya mereka, pada kebaikan mereka. Walahum qudwatun bil anbiya dan bagi mereka ada teladan pada para nabi wa ma qila fi haqqihim wa ma tuhimu bihi dan pada perkara yang diucapkan kepada para nabi dan yang dituduhkan kepada nabi Qala wallahu ta'ala yaqulu li nabihi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa qad qila laka illa qad qila lirrusul min qablik Kata Allah pada Nabi Muhammad apa naam tidaklah yang diucapkan kepadamu wahai Nabi Muhammad tuduhan mereka kepada engkau wahai Nabi Muhammad tidaklah itu melainkan apa yang telah diucapkan kepada para rasul-rasul sebelummu inna rabbaka ladhu maghfirah wa iqabin alim sesungguhnya Rabbmu yang memiliki ampunan dan yang memiliki hukuman yang keras yang menyakitkan Akhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Naam, maka kita pun bersabar. Naam, dalam menjalani dakwah ini. Nahrakallahu fikum sunnatullah telah menjadi satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa naam kebanyakan manusia menyelisihi terhadap dakwah Nabi. Barakallahu fikum. Qala Syekh Salih Fauzan hafizahullah, fa Syekh rahimahullah di hadhihi kalimat Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah dalam kalimat-kalimat ini yang akan kita baca insyaallah yubayyinu syai'an nam atau dalam kalimat mukadimah yang telah kita baca tadi beliau menerangkan satu perkara min hadal amril ajib dari perkara yang sangat mengherankan ini yaitu apa annan nasa bahwasanya manusia yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yukthiruna min qira'ati dan mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa yakhtimunahu mereka menghatamkan Al-Qur'an. Ya tidak? Sampai kalau khatam ada yang syukuran. Ya kan? Khatam Al-Qur'an. Nah, Masya Allah wa yahfadunahu bahkan mereka menghafal Al-Qur'an wa yurattilunahu mereka membaca dengan tartil wa yurakizuna ihtimamahum bil alfadil Quran benar mereka mendalam memperdalam memperkokoh perhatian mereka terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an wa tajwidihi wa ahkamil mad benar-benar sangat disiplin madnya lebih sedikit hei ya enam harusnya dibaca enam harokat dibaca mungkin harokat Memarah. betul-betul sangat disiplin dalam masalah tajwidnya Naam, wa ahkamul idgham dalam masa idgham kurang sedikit. Naam, mungkin dengungnya naam dihukum, diiqab. Dalam masalah apa? Al-fad al-fad tadi. Wal ghunna di dalam gunnahnya, wal iqlab dalam hukum iqlabnya, wal idhar wal ikhfa dalam hukum idhar dan ikhfanya. Wa ya'tanuna bihadha inayatan fa'iqatan. Wa hadha syai'un tajib dan mereka memperhatikan dengan perhatian yang sangat luar biasa. Ini kata Syekh sesuatu yang baik sebenarnya sesuatu yang baik. Nah, karena tentu kita juga harus berusaha kan membaca Al-Qur'an masa enam huruf sin dibaca apa? Shin, ya. Nam atau dibaca sod. Nam, kan berbeda maknanya. Barakallahu fikum. Qaf dibaca kaf Tentu berbeda maknanya. Kita harus berusaha mempelajari. Ada syai'un tayyib. Kata ini suatu yang baik. Walakin eh, akan tetapi kata Syekh, al-ahamma wal maqsuda laisa hal. Tetapi yang paling penting dan yang menjadi tujuan diturunkannya Al-Qur'an bukan ini. Al-maqsudu yang menjadi tujuan diturunkan Al-Quran Tadabburul ma'ani Mentadaburi makna-maknanya watafaqquhu fi kitabillah dan untuk mempelajari memahami Al-Qur'ani azza wajal wa ardu a'malina wa a'malin nas untuk mengoreksi amalan kita dan amalan manusia alal kitab dikoreksi dengan Al-Qur'an hal hiya muwafiqatun lil kitab apakah amalan kita atau amalan manusia ini sesuai dengan Al-Qur'an kitabillah au mukhalifatun atau menyelisihinya ada هو maksud mentadaburinya nah kemudian mempelajarinya memahaminya dan mengoreksi amalan kita dengan Al-Quran Ada huwal matlub ini yang diperintahkan ana naam ah, hada huwal matlub an nusahiha awda'ana ini yang dijadikan, yang diperintahkan yakni agar kita membenarkan, mentashih, mengoreksi keadaan-keadaan kita. Wa anna nunabbiha ala akhta'in nas dan agar kita memperingatkan kesalahan-kesalahan manusia. La biqasdi tashhir bukan dengan tujuan ketika kita mengoreksi manusia dengan tujuan untuk tashhir, untuk menyiarkan kesalahannya, bukan. Nah, Barakallahu fikum. Wa qasdi naili minan nas dan bukan pula maksudnya sekedar untuk menjatuhkan mencela manusia. Balil bal bi qasdi istabakan dengan tujuan untuk islah memperbaiki manusia wa nasihat dan nasihat kepada mereka. Maaf Pak, amalan Bapak salah. Nah, menyelisihi ayat Allah Subhanahu wa taala menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Bapak melakukan hal ini terus-menerus seperti ini, Bapak terancam bahwa amalan tidak akan diterima. Ini dalilnya, Pak. Dikasih islah untuk memperbaiki. Bukan untuk ta'yir, bukan untuk menjatuhkannya. Untuk membimbing mereka supaya benar-benar kembali kepada Al-Quran. Akhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Demikian penjelasan dari Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau menerangkan kenapa mualif rahimahullah mengatakan bahwa enam perkara yang akan beliau sebutkan dalam kitab ini merupakan perkara-perkara prinsip yang sudah Allah terangkan dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang wadih, jelas, gamblang. Bahkan hatta awam pun bisa memahaminya. Namun kenapa banyak dari orang-orang pintar Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akil ternyata salah dalam enam perkara ini. Sebabnya karena apa tadi? Sebabnya apa? Pada mereka membaca Al-Quran. Sebabnya apa? Nah, mereka tidak berusaha mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Padahal tujuan diturunkan Al-Quran untuk itu. Bukan sekedar untuk naam diambil pahala dari membacanya atau memperbagus bacaannya. Bukan sekedar untuk itu. Khawanifidin Rahimana rahimakumullah. Kemudian setelah itu Syekh masuk kepada usul pertama dalam kitab ini qala rahimahullah al-aslul awal usul pertama perkara prinsip yang pertama yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan jelas, dengan gamblang dan bisa dipahami bahkan oleh kalangan awam Yang pertama adalah ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. وبيان ضده الذي هو الشرك وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام ثم صار على أكثر الأمة مصارًا adhara lahum syaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqusi salihin wa taqsiri fi huquqihim. Saya mengatakan usul pertama perkara prinsip pertama adalah mengikhlaskan agama mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wabayanu diddihi alladhi huwa syirku dan juga menjelaskan lawan dari tadi. Al-ikhlasuddin ini disebut dengan apa? Mengikhlaskan agama hanya bagi Allah disebut dengan apa? At-tauhid. Berarti perkara prinsip yang pertama yang disebutkan oleh Syekh dan ini adalah perkara yang gamblang yang jelas terdapat dalam Al-Quran Bisa dipahami oleh kalangan awam adalah perkara tauhid Perkara mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Dan juga penjelasan tentang lawan tauhid yaitu apa? Syirik Ini prinsip pertama Barakallahu fikum Yang naam diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Naam. Ikhwani din rahiman wa rahimakumullah. Kemudian kita baca sedikit. Kemudian kita tawakuf pada bagian ini insyaallah taala. Seandainya ada kesempatan kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala. Kita baca sedikit penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Syarah penjelasannya kata Syekh Hafidhullah Al-aslul awal min usul usul sittah usul yang pertama dari enam perkara usul ini adalah ikhlas sudini lillahi wahdahu la syarikalah mengikhlaskan agama bagi Allah semata tidak ada sekutu baginya qala berkata Rasulullah Fauzan hada aslul usul wa qaidatud din Usul pertama ini adalah aslul usul, perkara yang paling mendasar dari perkara-perkara prinsip. Enam perkara ini merupakan perkara apa? Prinsip. Namun yang pertama ini adalah aslul usul. Pertama, perkara yang paling mendasar. Perkara yang paling prinsip. Wa din dan kaidah agama ini. Hada wa hada huwal mu'tarak bainal anbiya'i wa bainal umam. Perkara prinsip inilah tempat terjadi perselisihan, tempat terjadi peperangan antara para nabi dengan umatnya yang menyelisihinya. Fal anbiya'u para nabi yuriduna an yusahihu hadal asla. Para nabi menginginkan untuk mentashih, memperbaiki usul ini. Alladhi khalaqallahu al-halqa min ajlihi yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rangka untuk prinsip ini yang pertama yaitu apa? At-tauhid. Apa dalilnya? Bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip pertama ini yaitu tauhid. Mad dalil? Apa dalilnya? Insyaallah mungkin ada yang hafal insyaallah. Ah. Ahsan. Ahsan jinna wal insa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada pada aku kata Allah berarti penciptaan tujuan penciptaan manusia dan jin untuk apa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Syekh Saleh Fauzan mengatakan yang pertama adalah aslul usul perkara yang paling mendasar yang mana Allah menciptakan makhluk manusia untuk ini. Warabbatu sa'adatihim bihi dan Allah mengaitkan, menghubungkan kebahagiaan manusia dengan ini dengan tauhid. Artinya seorang manusia dia akan bahagia di dunia dan di akhiratnya ketika dia menjalankan prinsip ini tauhid. Seorang manusia dia akan celaka ketika di naam ketika dia meninggalkan prinsip ini. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka niscaya Allah haramkan baginya jannah. Syirik lawan dari apa? Syirik lawan dari tauhid. Berarti orang yang meninggalkan tauhid, yakni dia terjerumus dalam kesyirikan sampai wafatnya tidak bertobat kepada Allah, jatuh dalam syirik akbar, maka diancam dengan ayat ini. Allah haramkan baginya apa? Jannah. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa malidh-dhalimin min ansar. Dan tidaklah bagi orang yang zalim, orang yang syirik dia tidak akan mendapatkan penolong. Berarti apa? Kebahagiaan manusia ini telah Allah kaitkan dengan apa? Dengan tauhid. Kalau kita ingin benar-benar bahagia di dunia dan di akhirat, maka wajib bagi kita untuk mewujudkan prinsip pertama ini, at-tauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimana rahimakumullah. Masih banyak penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah terhadap perkara atau prinsip pertama ini. Namun naam uh, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Apa yang saya bacakan kepada antum di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi umumnya untuk antum semua. Naam, semoga Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang naam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan apa yang kita baca, kita dengar menjadi ilmu yang yanfa'una, memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.